So ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نرجو التوفيق لمكارم الأخلاق ونستغفره ونتوب إليه من الشقاق والنفاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita di pagi hari yang Allah sediakan begitu banyak kenikmatan pada diri kita. Kita persembahkan diri kita beribadah pada Allah. Kita melaksanakan sholat subuh yang nilainya sangat tinggi. Sebelumnya kita sholat qobliyah, kita zikir, kita bersalawat. Setelahnya kita sholat, kita zikir, istighfar, minta ampun pada Allah. Hmm, mensyukuri nikmat Allah, minta rezeki pada Allah. Luar biasa indahnya. Terus diterusin sama ngaji di mimbar Nurus Salam yang sangat kita cintai juga saudara kita kembali kita ketemu ngaji ya. Nah, ada yang yang kemarin datang, uh, ada yang nggak hadir nih. Hadir semua ya, insya Allah ya. Uh, ini pimpinannya mana ini? Dari Banten kayak Haji Hasan Basri, uh, ah, kayak Buyung dari Sumatera Barat juga bisa hadir lah. Alhamdulillah, rajin juga nih beliau nih. Uh, dari pusat, Alhamdulillah Pak Haji Muhammad Nadi, apa kabar Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat. Nah ini dari Aceh, Nahnu Aceh Darussalam. Masya Allah Kiai kita luar biasa. Dari Medan ada ya? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga dari Cilegon dari Serang. Aduh luar biasa ya Kiai iya, seneng ya. Iya. Hah? Iya, Kota Tangerang. Wah ngaji luar biasa nih. Nanti kita ajak lagi teman-teman yang lain. Juga tentunya di pemirsa di televisi dari Mimbar Nurul Salam, anggota Mimbar Nurul Salam, Majlis Zikir Nurul Salam seluruh Indonesia begitu banyak. Di timur ada Kiai Atamimi, ada Kiai, wah luar biasa lah. Banyak ya, banyak yang pada hari ini insya Allah hadir walaupun tidak bisa hadir di pagi hari di studio. Insya Allah hadir di di depan televisi masing-masing. Kita ngaji kita niatkan kita bersihkan hati kita jangan ada perasaan dengki jangan ada takabur sombong segala macam kita bersihkan diri kita apalagi pada pagi hari ini kajian kita adalah mengenai ahlakul karimah sebagai pegangan hidup luar biasa kembali guru kita yang sangat kita cintai walaupun beliau juga sibuk banget Wow, pada saat kita hubungin ada di jalanan baru pulang dari Banten luar biasa bisa ngajar pagi-pagi begini Kiai. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Barangkali nggak tidur tadi ya? Tidur. Tidur sebentar. Oh, tidur sebentar. Biasanya Kiai-Kiai ini tidurnya di mobil. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah. Ya Haji Muhammad bin Hasan. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, eh, judulnya akhlakul karimah sebagai pegangan hidup nih Kiai. Oke. Oh, soalnya sekarang kan banyak macam-macam nih ngomong pada sembarangan ya. hmm. ya dikasih mulut sama Allah dipakainya kagak-kagak. <laughs> Ya Allah luar biasa. Kelakuan, hmm. pagi-pagi udah jalan kaki lain, tangan lain, saya bilang sama ya. Lain dong kaki sama tangan. <laughs> silakan guys, silakan guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Sebagai hamba-hamba Allah yang beriman wajib untuk selalu memanjatkan, menyampaikan, mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kepada kita sekalian. Para pemirsa yang berbahagia, jamaah sedia yang saya hormati. Terima kasih Bapak membawa acara hari ini cukup ganteng sekali. Dan namanya saya sudah hafal betul. Ya, Pak itu ya, Bang kan? Iya. Namanya Pak itu ya. Kayaknya kemarin <laughs> sama. ya sama. Kan? Sorry Pak ya. Ini iya, Pak Ibu Yung semua ada bapaknya, bapaknya Ibu Yung. Ya? Iya. Terima kasih ini ibu-ibu dari Majlis Fikir Nusalam Banten. Provinsi Banten semuanya ya. diri dari perwakilan Aceh, Nanggro Aceh, Medan, kemudian dari NTB, dari Sumatera Barat, dari Tangerang, dari Banten, Alhamdulillah. Ketua dari pengurus pusat, Bapak Yandi, ya, sebagai ketua umumnya itu Bapak Haji Haris nah. Tahir. Kajian kita subuh ini adalah tentang akhwat. Memang sekarang, masih sekarang nih, akhir-akhir ini, cukup memprihatinkan hmm, berbicara tentang akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang mulia. Ya. Saya teringat satu ungkapan seorang pujangga terkenal. Ada syair namanya Syed, Syed uh, dari Kairo Mesir. Dalam syairnya dia mengatakan, "Wa innamal umamul akhlaqu ma fa in humu zahabat Suatu negara akan damai, aman, tentram, rukun. Tidak ada gejolak, tidak ada kekacauan. Manakala umatnya berakhlak mulia. Hmm. Tetapi sebaliknya fa'in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu negara akan kacau, hancur, berantakan, ya tidak pernah damai berantem melulu berurusan melulu ya manakala umat sudah tidak memiliki moral akhlak budi pekerti yang mulia tepat kalau kajian kita hari ini tentang akhlak jelas sebagai hamba Allah kita yang beriman bagaimana akhlak kita kepada Allah bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Bagaimana akhlak kita kepada para ulama, pada guru. Bagaimana akhlak seorang anak terhadap orang tua. Bagaimana uh, akhlak seorang istri terhadap suami. Bagaimana akhlak seorang bawahan terhadap atasan. Bagaimana akhlak seorang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Bukan mini muda kepada bini tua, bukan. <laughs> Iya, yang lebih muda kepada yang lebih tua. Semua itu diatur hidup kehidupan kita ini dengan akhlak. Dan orang yang paling mulia, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna imannya seseorang mukmin, mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Di dalam ibadah juga kan diatur bagaimana akhlak di dalam berbicara, di dalam bergaul, di dalam berkata. Semua itu memerlukan akhlak. Masuk ke kamar kecil saja ada tata cara, ada akhlak. Kaki mana dulu yang didahulukan masuk, kemudian keluarnya kaki. Semua itu mengandung akhlak. Terutama di akhir-akhir ini, Masya Allah. Yang tidak hampir tidak terbendung terjaga manusia tidak bisa menjaga lidah mulut. Ini. Ngeri ya? Ngeri. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Su'ila Rasulullah SAW an aksarin ma yudkhilun nasa al jannata. Ya Rasul kebanyakan manusia masuk surga disebabkan apa? Kata Nabi dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Disebabkan ibadah yang betul kepada Allah yang kedua dikenakan akhlaknya yang terpuji, akhlak yang mulia. Menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Rasul ditanya lagi, an aksari ma nasa an nara ya Rasul. Kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan apa? Dua juga kata Nabi. Al-famu wal farju. Satu disebabkan mulut, al-fam, wal farju yang kedua yang pertama disebabkan mulut, al-famu, kata Nabi. Wal farju yang kedua disebabkan uh, ya, mulut juga ya. Oh. <laughs> Jadi dijaga. Kalau kita orang yang beriman, percaya adanya kehidupan akhirat, hati-hati. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, awliya semua tidak bisa. Sekarang Masya Allah, kalau sudah sudah menghujat orang, benci kepada seseorang, tidak senang kepada seseorang, dendam kepada seseorang, sudah tidak apa, tidak yang aling-aling lagi. Kayaknya nah, orang itu nggak ada benernya. Oh. Jelek semuanya Kayaknya nggak kelihatan yang benernya. Jelek semua. Yang bener aja masih dianggap jelek. Apalagi jadi sepertinya sekarang ini serba salah mulu. Jadi yang benar tuh yang mana sih? Yang benar tuh yang tidak salah. Saya teringat dalam sejarah Luqmanul Hakim, satu keluarga itu orang yang taat. Ya, dalam keluarganya harmonis, anaknya hormat, bakti pada orang tuanya, orang tuanya bisa mendidik anak dan keluarganya sampai namanya itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Luqman. Walaqad ataina Luqman ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Jadi kampung itu sekampung itu orang itu senangnya bergunjing. Selalu menyalahkan. Orang yang alim saja disalahkan. Satu ketika Lukman Hakim dengan anaknya keliling kampung. Kata Lukman Hakim, nak ya kita. Ini orang kampung kedengarannya selalu bergunjing, selalu menyalahkan. Ayo kita keluar. Menggunakan kendaraan keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kibas. Kambing, itu keledai. Begitu keluar dari kampung, itu keledai dinaikin berdua Teriak orang kampung. Bapak ama anak nggak punya otak. Tidak punya kepri, keman, apa, pri kemanusiaan. Ke, peri kebinatangan. <laughs> Ya. Wong keledai binatang yang kecil naikin berdua. Orang macam apa itu? Kata Lukman Hakim, nah, dengar orang kampung, teriak semua. Salah kita ini. Naik berdua salah ini kata anaknya kalau gitu bapak biar bapak yang naik saya nuntun baik nak anaknya yang nuntun bapaknya yang naik keledai keluar kampung masuk lagi satu kampung lagi orang kampung lihat teriak lagi bapak nggak punya kasihan sama anak enak-enak oh, iya, nuntun di atas keledai anak suruh nuntun iya. keledai orang tua macam apa itu nggak sayang sama anak Kata Lukman Hakim. Nah, dengar orang kampung teriak lagi. Salah bapak naikin. Kalau gitu anak yang naik, bapak yang nuntut. Anaknya yang naik, bapaknya yang nuntut. Masuk kampung, keluar kampung lagi. Begitu dilihat lagi orang kampung. Apalagi teriak lagi. Anak nggak tahu diri. Orang tua suruh nuntun anak macam apa itu anak duraka. Gak terima kasih. Orang tua udah ngebelain dari kecil. Enak-enak dia. Kata lukman Rakyat. Nah, dengar. Orang mencemohkan lagi. Salah lagi kita. Udah kan, kalau gitu turun. Kita, kita jalan aja kita tuntut. Akhirnya dituntun tuh kalau dia berdua. Masuk kampung, keluar kampung. Teriak lagi orang kampung. Bapak sama anak nggak punya otak. <laughs> itu kan kalau dia kan kendaraan buat dinaikin, eh malah dituntun. <laughs> nah, salah lagi. Udah cari bambu kita gotong aja kalau dari <laughs> itu. Jadi salah mulu. Ngomong sedikit aja, udah. Salah. Nah, ini perlu akhlak. Kalau orang berakhlak, mau ngomong A, mau ngomong B, mau, kan harus dipikir dulu. Ya, tersinggung apa tidak, sakit apa tidak. Jelas dong. Orang dicaci maki. Sekarang dibaliklah. Kalau dia seperti itu, ya, kita caci maki dia, ya, kita hinakan dia, ya, kita salahkan dia. Sakit nggak? Sakit. Oleh karena agama sebagai penuntun hidup kita. Agama yang mengatur hidup kita. Al-Quran memberikan petunjuk kita jalan yang benar. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita harus memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya sang yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan manusia bukan untuk bermusuhan sebenarnya. Musuh manusia itu setan. Itu satu-satunya. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Setan bagi manusia itu musuh kebuyutan memang. Sampai akhir zaman Setan rela dia masuk ke dalam neraka, tapi setan mengusulkan kepada Allah, ya Allah biar saya rela masuk neraka, tapi saya izinkan saya untuk mengganggu hamba-hamba.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 <laughs> Wajalnakum dan kami jadikan kalian hai manusia dari jenis laki-laki dan jenis wanita. syu'uban wa qabaila bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Tujuannya apa? Lita'arufu. Untuk saling mengenal. Seperti yang tadinya saya tidak kenal. Nah, indah. Kan? Indah. Masya Allah. Lita'arufu. Apalagi kenal dengan orang kaya. Masya Allah. Nikmat, Pak. Ikutin orang kaya enak. <laughs> ya kemana-mana kita nggak musim jalan kaki dulu Lita ya. arofu untuk saling mengenal, saling menghormati, saling sayang menyayangi. Itu bukan lita barobu. Hmm. Untuk saling hantam menghantam, hujat menghujat, ejek melejek. Bukan itu tujuan Allah kita. Salah baca kali dia ya. Salah. Salah baca. Salah baca dia. Iya, iya, iya. Lita arofu untuk saling mengenal. Dari seluruh suku bangsa, apapun warna kulit dan bahasanya, apapun keturunannya, apapun agamanya manusia namanya. Manusia ya Yohanes manusia. Yang satu agamanya ini, yang satu agamanya. Kita sama-sama ciptaan Allah, lita'arafu untuk saling mengenal. Betul, Bu? Saling mengenal. Tapi nanti Allah akan menentukan siapa di antara kalian yang paling mulia dipandang oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu pilihan Allah. Rasanya orang yang paling mulia di antara kalian nah. ini tidak lain adalah nah, orang yang akhlak mulia, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang berakhlak mulia. Itu. Ya. Jadi yang paling yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sampai situ barangkali ada yang mau nanya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Jadi mana? Yang mau saya tanyakan. Jadi Bantennya di mana? Dari Banten dari Merak. Oh Merak. Oh, Merak. Iya, iya. Banyak terus. Banyak yang ingin saya tanyakan yaitu apakah langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai penghayatan yang khusyuk di dalam ibadah. Itu saja Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju ahlak bukan langkah-langkah apa tuh yang lalu? So, untuk menuju menuju kepada Allah, ya langkah-langkah, langkah-langkahnya, langkah-langkahnya nanti setelah tayangan berikut ini. Baik, Pak Deddy, uh, dari Merak ya. Seer, eh, lauk, lauk. Ewak, dibilang banyak truk katanya. <laughs> Truknya macet-macet. Baik, eh, Pak Kiai yang tadi dituliskan. Baik sekali. Ya. Jadi langkah-langkah atau kiat-kiat bagaimana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah. Jangan jauh dari majlis ilmu tentang hmm, ya, majlis zikir, hmm. majlis ilmu. Jangan tinggal ibadah. Jangan bergaul dengan kelompok orang yang bermaksiat. Itu jauh dengan ingatan Allah. Jauh dengan takarub Allah Ya. Tetapi kalau kita duduk di majlis ilmu, ibadah kita, istiqomah, insya Allah lebih dekat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah kiatnya terlangkalah enggak yang kita jadi kita hadir majlis taklim ya. sering-sering jangan sekali-kali doang gitu ya terus apa namanya meningkat jangan tinggal ibadah ibadah yang paling penting tadi jangan berteman sama orang-orang yang ahli maksiat ya, sebab Masih itu e, kebahagiaan seseorang itu kita bergaul dengan orang-orang baik iya iya ya. kata Nabi ada empat ya ada empat yang membahagiakan hidup kita Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihin. Nah, Hmm. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Empat. Ini hmm. Nabi berkata dalam hadisnya. Yang mendapat yang mendapat kebahagiaan setiap seseorang individu baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama antakuna zaujatul salihah. Punya keluarga, punya istri yang salihah. Hmm. Jadi bapak-bapak yang penting istri itu biar cantik asal to'at itu yang penting. Iya, iya. Iya, iya betul apa betul? Betul, betul. Yang penting istri itu biar cantik asal toh. Kalau ibu-ibu ini udah petot ngaji dulu. Wajah dulu. Kemudian yang kedua wa auladuhu abraran memiliki putra-putri yang saleh. Artinya anak-anak yang bakti, anak-anak yang taat, anak-anak yang berakhlak, anak yang berilmu, anak yang berpendidikan, anak yang berakhlak mulia itu kan bahagia bahagia nah yang ketiga ini termasuk ini wa kita berteman dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik hindari pergaulan yang ya kita kalau kita uh, kumpul kita kumpul dengan tukang areng hitam hitam kumpul dengan tukang minyak enak jadi begitu, ibaratnya gitu, ibaratnya. Baik kita tidak berbuat apa-apa ke bawah-bawah nanti. Ya, pada dia udah ya paham ya. Dicatatnya. Nanti ngaji nanti saya tanya nanti pada dia. Baik dari sini barangkali sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Siti, saya dari Majelis Alim dan Hasan Kota Tangerang. Darul Hasan. Ya. saya. Pertanyaan saya nomor dua, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua yang berbeda keimanan dengan kita. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Tidak ya. Ya, dari uh, eh, Majlis Tikir Tanggerang ya. ya. Anak terhadap orang tua yang lain akidahnya. Hmm, hmm, hmm. Ya. Itu jawabannya di Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jadi seorang anak terhadap orang tua meskipun beda akidah. Kita anak sebagai seorang muslim. Bapak penyembah berhala. Sebagai anak tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa harus berbuat baik terhadap kedua orang tua tapi fala tuti'huma jangan ikuti akidahnya kata siapa Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya orang tua mengajak kepada anak untuk mensyirikkan Allah, menjadikan orang musyrik, kata Allah fala tuti'huma. Jangan ikuti kedua orang tua itu. Salah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tapi kata Allah bergaul dengan baik, komunikasi dengan baik kepada orang tua selama di dunia dan di akhirat nanti berpisah ya masing-masing kita masuk ke sini ruangan sini gedung sini orang tua yang akidahnya lain masuk ruang sana gedung sana kita sih enak sini fi jannati na'im di sana fi nari jahannam ya Coba jelas dalam Al-Quran itu innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Melengkap ya. Finari jahannam. Kalau orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus shalihat Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, ulaika hum khairul bariyah. Yang beruntung. Balasannya apa? Jazaohum surga balasan. Ya, paham Bu Tuti ya? Paham. Jadi eh, di surat, surat apa tadi? Ya, surat itulah Luqman yang depannya wasolnal insana biwalidahi hamalatu ummu dan terusnya ya. ya. Baik. Eh, itu termasuk juga kepada orang tua yang lain lain agama juga ya uh, wala takullahuma upin itu ya. orang ngomong bentar juga nggak boleh juga dong. Sama. Sama ya. Jadi namanya anak terhadap orang tua. Hmm. Orang tua ini boleh tuh orang tua, orang tua kandung, orang tua asuh, orang tua angkat yang mending itu sama orang tua kan ya. kita harus hormati. hormati harus sayangi ya kita harus hormat. penting jangan ikut ya kalau lain akidah ya silakan di sini coba silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andri Suryani dari Serang, Banten Serang Saya akan menanyakan Pada zaman saat sekarang ini Khususnya di bangsa Indonesia Banyak sekali terjadi bencana alam hmm gunung meletus, kemudian banjir bandang, dan lain-lainnya. Hmm. Yang diakibatkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oh, iya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Baharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat Aydinas. Kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kiai, bagaimana sikap kita ataupun akhlak kita terhadap lingkungan kita supaya lingkungan kita aman dan tentram. Hmm. Saja mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh ya mengenai yang surat Ar-Rum ini itu <clears throat> haro fasadu fil bari wa bahri bima itu kira-kira apakah akibat dari antara lain perbuatan akhlak iya. manusia itu sendiri atau gimana? Kita sebagai orang yang beriman selalu menyerahkan urusan ini kepada Allah. Allah. Sebab itu salah satu takdir. Takdir ini kan dari Allah yang wajib kita imani. Itu sikapan pertama ungkapan yang kedua boleh saja, boleh saja karena tadi tuh ayatnya zahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat karena ulah tangan-tangan manusia ya, seperti gunung pohon-pohonan ditebang-tebang akhirnya begitu hujan turun malah petaka yang ada longsor banjir bandang tapi semua hakikatnya Allah semua ini rahasia Allah kita tidak tahu manusia itu hanya rencana saja perakiraan, perakiraan, perakiraan, perakiraan. Tapi semua itu adalah Allah yang menentukan. Al-insan bitafsir, wallahu bitakdir. Manusia semua berencana. Tapi semua ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada takdir. Jadi kalau datang musibah, sudah kita kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Adapun masing-masing penafsiran, oh ini barangkali ini cobaan, ini teguran, ini siksaan. Boleh saja, sih, boleh menafsirkan. Kita merasa orang berdosa, begitu tahu-tahu ada musibah terhadap diri. Oh ini barangkali teguran, karena kita banyak berbuat dosa. Kita sudah ibadah, sudah berbuat baik, tetapi dapat musibah. Oh ini barangkali merupakan satu cobaan, cobaan, ya, cobaan. Kuat enggak? Sabar enggak? Kan kita hidup tidak lepas dari ujian Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan. Saya kira Qurannya sudah di luar kepala semua. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal samarat wa basyirif sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dong pakai lagu. Ya. ولنبلونكم بشيء الله aja dah suara lagi Pak ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الله من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات الله والثمرات الله طيب طيب وبشر الصابرين <laughs> <laughs> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يجزي kita diuji على الله dari sesuatu apa? Minal kelaparan. Diuji rasa ketakutan, khauf. <clears throat> Diuji kekurangan harta, takut diambil, takut dirampok, takut dijarah. Diuji lagi diri kita, takut diancam, takut dibunuh, takut dibegal. Wasamarat begitu juga diuji oleh tanam-tanaman yang busuk, yang kering, cabai langka, diuji oleh ya Allah. Nah di saat datang ujian seperti itu Allahina, wabashir sabirin kata Berikan kabar gembira. Orang yang saya uji itu ternyata orangnya sabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu alladzina asabatum musibah oh. Allahina idza asabatum musibah kalu inna lillahi wa inna ilaihi dikala diuji oleh Allah musibah malapetaka, kembalikan. Orang yang beriman itu kalau innalillah. Semua ini urusan Allah. Allah yang maha tahu. Bukan kita menyalahkan si Anu sini begini, si Anu sini, iya. si Anu sih begini, coba kalau tidak begini, coba begini tidak ya, begini begitu, kalau nggak begitu begini, kalau nggak begini begono. <laughs> Kita menyalahkan. Kembalikan kepada Allah. Allah sudah memberikan petunjuk, tuntunan. Kembalikan. Innalillah. Kita semua ini milik Allah. Apa yang kita sombongkan. Ya. Nggak ada kita punya Allah semua. Ini. Wa inna ilaihi Dan kita kembali menghadap Allah. Orang yang sabar itu manakala diuji oleh Allah tidak berkeluh kesah. Artinya dia selalu bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur itu di saat diuji keluh kesah. Hmm. Di saat diberikan kenikmatan lupa daratan. Nah, insya Allah kita semua ini orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah termasuk akhlaknya tidak baik. Ya kembali kepada akhlak akhlakul karim. Iya. Ikuti akhlak Rasul. Ya Allah, kita kalau baca baik Al-Qur'an, sejarah hidup di dalam Al-Barzanji aja, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu memang orangnya ganteng, gagah, cakep. Masya Allah kayak apa kalau kita melihat. Hmm. <laughs> belum, belum apa-apa. belum. Masya Allah, saya kadang-kadang waktu ziarah ya di makam Rasul kayak apa wajahnya sosoknya saya melihat seorang ulama besar ya waktu kita ke Mekah Syekh Malik di Mekah itu Syekh Malik ya namanya Syekh Malik ini ya, ya. Muhammad Al Malik Al, Al Abbas Al Maliki Al Hasani hmm. cakep loh. saya pandang wajahnya itu ya Allah nggak bosan-bosan ya, kalau ibu melihat saya kan <clears throat> pasti bosan Jangan bu, jangan bilang nggak bosan. juga. Saya ya Allah bagaimana wajah Rasulullah yang dijelaskan dan aksanan nasi khalqan memang wujudnya wa dan akhlaknya mulia ya gitu kemudian dijelaskan lagi syadidal haya wa tawadu orangnya sangat pemalu dan tawadu seorang pemimpin umat dunia akhirat Sayyidul Ambiya wal Mursalin wa khataman Nabiin ar-rahmatan lil alamin iya. begitu tawaduknya coba kita ikuti akhlak Rasul dijelaskan oleh Allah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna hamba yang baik itu dikala kita berjalan hauna merendah hauna seperti akhlak Rasulullah syadidal hayawat tawadu tidak tahu Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyatakan engkau Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Ini yang kita harus ke sana kita menuju. Iya, iya. Ya. Terminan kita. Iya. iya. Jelas kita tidak 100% kita bisa mampu ya seperti akhlak Rasulullah. Iya. iya. Yang paling, ya paling tidak kita mendekat mendekati. Begitulah tentang akhir nama bu itu. memang karimah akhlak. Jadi itulah yang namanya akhlakul karimah. Ya kita bisa melihatlah dalam itu berarti kan judulnya pas akhlakul karimah eh, sebagai pegangan hidup kiai. Betul. Ya kita kalau eh, hidup ini berpegang kepada akhlakul karimah, insya Allah nggak bakal sulit hidup ini Setuju ketemu orang dilihat sama orang juga, aduh assalamualaikum, apa kabar, enak gitu ya ini kadang-kadang muka aja udah serem ya. Hmm. Kayak kucing tabunan. Eh, kucing tabunan apa? Kucing yang suka main di tabunan itu. Hmm. Kayak dompet tanggung bulan. <laughs> itu diperingatkan oleh Allah. Wala tusahir haddaka. Jangan kau sekali-kali mempalingkan Allah mukamu di saat bertemu deh. walatam hmm. Wala tamshi fil ardi baraha. Jangan berjalan dengan kesombongan. Hmm. Ketemu dengan kawan. Assalamualaikum. Itu akhlak. Rasulullah Allah kita lihat baca dalam sejarah kita banyak menangis sebenarnya prihatin ya Allah Rasulullah orang yang mulia pemimpin umat dunia akhirat ya aksana nasi kalukan wakulukan tapi masih orang yang mengganggu ya memang dalam dakwah menyebarkan Islam hmm orang-orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak punya sifat dendam, ingin membalas, ingin menghajar lagi. Tidak. Bahkan balasannya dengan apa? Doa. Allah mahdi kaumi fa inna la Yang marah itu bah kata malaikat sudah saya angkat aja gunung. Saya akan timpahkan kepada orang-orang yang menghinamu ya Muhammad. Kata Rasulullah, jangan. Beliau sekarang tidak beriman, boleh jadi anak cucunya. Siapa tahu anak cucunya yang beriman. Doa yang keluar dari lidah yang mulia. Bukan cacian, bukan sumpahan, tetapi doa. Musuh didoakan. Kita tidak boleh sifat dendam. Tidak boleh punya sifat dendam. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Orang minta maaf, maafkan. <clears throat> ya. Sebab kita saling maaf memaafkan, Masya Allah. Hmm. Itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau saling dendam-dendam, di akhiratnya ya. Gitu. Jaga lidah. Satu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat. Melewati dua makam, dua kuburan. Ya. Marah bi ini. Dia jalan di dalam dua kuburan. Kata Nabi, inna innahuma yu'adziban. Wahai sahabat, dua-duanya lagi disiksa ini. Kenapa ya Rasul? Nih yang satu nih, waktu di dunia kerjanya cuma namimah mazibah. Kerjanya bukan riba, namimah. Mulutnya tidak. Yang satu, yang satu kalau penting nggak pernah cebok disiksa. Kecil, elek. Tapi justru disiksa. Ya, baik. Baik, Pak Kiai. Uh, ada yang mau bertanya lagi? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki dari Merak, Banten. Oh, Merak Maning Bawas. Saya ingin menanyakan pada Pak Kiai, bagaimana cara kita memerangi hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada ahlak yang tercela. Mungkin hanya itu aja pakai pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memerangi ya Pak Memerangi hawa nafsu ini jihad yang paling besar. Rasulullah setelah selesai perang Badar, beliau berkata, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Oleh para sahabat, eh kita balik dari jihad yang kecil menghadapi jihad yang besar. Kalian sahabat, ya Rasul, ayo jihadil akbar. Mana lagi yang jihad yang besar? Ini bukan besar nih. <laughs> ya, berapa banyak yang terbunuh, yang mati di medan juang. Ini luar biasa ya Rasul. Ini jihad. Kata Nabi, kecil ini. Kita menghadapi jihadul akbar. Apa jihadul akbar? Jihadul nafsu. Memerangi hawa nafsu. Memerangi sifat-sifat syaitannya, Ya setannya yang selalu membujuk, merayu, ya, yang selalu menjelimat dia untuk menggoda. Jangan dikira mau ke sini nih, ke majelis di, apa namanya ilmu nih ke Nur Salam ke ya. godaannya besar. Jangan, jangan berangkat ke TV. Hmm. Ustaz juga nggak datang. Karena <laughs> kan tidur. Karena kan tidur. Hmm. Hmm. Setan ini. Yeah. Setan ini mengganggu. Artinya melarang orang untuk melakukan kebaikan. Mana-mana orang mau melakukan kebaikan itu dicegah, dilarang, itu sama dengan digoda oleh setan yang berbentuk manusia. Memang dalam Al-Quran alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan Setan yang berbentuk jin, ada setan yang berbentuk manusia. Iya, iya. Setan yang berbentuk jin gampang. Hmm. Baca bismillah kabur dia. Makanya orang yang selalu berzikir selamat dirinya. Ada lagi setan yang berbentuk manusia. manusia. Ini susah ngusirnya nih kadang-kadang. Dibacain surat Yasin ngajublek baik. <laughs> Wong apal di Yasin. Susah setan yang berbentuk manusia. Jadi jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi memerangi hawa hawa Bagaimana caranya? Ya zikrullah zikir Insya Allah kita tidak akan melangkah kaki ke tempat-tempat Karena selama kita hati kita zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, oke. Okay. Kita yang penting ikut majlis zikir nurut kalah. <laughs> Banyak zikir. Baiklah pemirsa dan eh, sahabat-sahabatku di studio, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah di penghujung pengajian kita ini Anda semuanya pemirsa juga saudara-saudara kami di studio masih di dalam mimbar Nur Salam dan insya Allah kita akan terus mengaji dan tadi yang telah disampaikan oleh uh, guru kita juga mengenai ahli zikir kalau kita masuk ke dalam seperti majlis zikir, Nur Salam kemudian juga kita banyak-banyak berzikir bersama-sama betapa indahnya hidup ini ya kita terpelihara dari segala godaan setan. Wabil khusus setan yang sudah tertanam pada diri kita yang katanya wah lebih besar. Rupanya saudara-saudara kita yang sembarangan ngomong itu udah kemasukan setan kali pakai. Bisa ya? Bukan kemasukannya jadi setan. Oh jadi setan, aku <laughs> bilang. Yang mudah-mudahan pada sadar lah ya. Mudah-mudahan. Baik, oke okay, mengenai zikir ini gimana pakai Zikir-zikir yang bagus atau hmm. gimana ya. keseharian kita? Kalimat-kalimat zikrullah banyak. Hmm. Ya, kita dalam tuntunan-tuntunan hmm. dari Rasulullah banyak. Kita baca istighfar, hmm. mohon ampun kepada Allah itu juga zikir kan? Astagfirullahaladzim. Hmm. Abdul zikri la ilaha illallah. Utamanya zikir kalimat tauhid, kalimat tauhid. Hmm. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja diri insya Allah. Mana mungkin kita sedang membaca zikir la ilaha illallah masuk ke tempat maksiat. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? <laughs> Saya mau ke tempat maksiat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang ke tempat maksiat lupa. Lupa zikir lupa zikrullah. Lupa ingat kepada Allah. Selama hati kita ingat kepada Allah, jelas karena kita selalu diawasin oleh Allah. Di dalam rukun agama itu sebagai ihsan, itu akhlak. Ada syariah, ada akidah, ada akhlak. Di dalam agama ada syariah, ada akidah, ada akhlak. Dalam agama. Syariah ya yang kita jalankan bentuk ibadah. Ya. Akidah keimanan akhlak yang disebut ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Rukun Islam sudah kita laksanakan. Rukun iman yang enam kita imani. Kemudian yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini penting. Orang kalau sudah ihsan nggak berani mas ya. Ah, al ihsan anta abdullah ka anna katarahu ka ilam takun tahu fa innahu ya. Itu kita ibadah kepada Allah ini seolah-olah kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Nah. Jadi kemana saja kita. Inna Allah khabirum bima ta'amalun Inna Allah khabirum bima ta'amalun Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kau lakukan. Dilihat oleh Allah bukan dilihat dicatat wanak tubuh maka damu wa asarhum, wa kulla shayin, aksainahu fi imamim itu coba direnungkan wanak tubuh dicatat ini semua kita duduk di majelis ilmu sekarang ini kebaikan kita amaliah kita sebagai amal soleh kita dicatat ya Allah yang aja mencatat tuh. Iya. Ya. Apa yang dicatat oleh saya dicatat juga oh. Amin. oleh Allah. Jadi tapi yang mencatat siapa kan kalimatnya wanak tubuh dan kami mencatat. Jadi kalau sudah kami nak tubuh itu dalam domir lima al ghair nahnu kan. Jadi Allah tidak sendiri ada petugas pencatatnya. Malaka ini rokibun wa Dua malaikat pencatat punya gitu sekretaris nggak bakal lupa tuh ya nggak bakal lupa oh aksainau fi imami mubin hmm. lah kita kan ya, besok keluar rekaman iya, iya. apa kira-kira begitu keluar rekamannya saya nggak ada dalam rekaman <laughs> jadi nggak ada tadi waktu rekaman ada Jadi bunga hok kali dia keluar. <laughs> Jadi apa? Bung Pasti ada nggak ada yang hapus. Wanak tubuh makat damu asarohum. Terjadi itu semua dicatat. Kita buktikan besok kalau diputar. Hmm. Lihat kita di TV di rumah. Oh iya saya. Kata ibu, itu saya di belakang, itu saya di belakang. <laughs> saya di depan. Semua ini terekam. Terekam, direkam semua. kan kelihatan, kelihatan, iya. dibuka. Makanya jangan nunduk. Kalau Makanya jangan nunduk, jangan. Ya. Uh, eh, tertidur direkam gitu dibuka dilihat oh iya waktu kemarin rekaman di TV ada tuh. begitu juga di akhirat oh, nanti tidak bisa menghilang tidak bisa ngumpet tidak bisa lari ada di sisi wanak tubuh makan damu wanak tubuh makan wa antarangku وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ونكتب ما قدموا وآثارهم kami catat semua kemudian kami simpan di lohil mahfud ada file kita bekerja kan ada file kita ya. di saat kita mau dinaikkan pangkatnya jabatannya lihat filenya Bagaimana? Konditenya. Konditenya. Merah apa jeblok? Apa bagus nilainya? Sering bolos. ada penilaian itu ya. Iya. DP3 kalau saya waktu di kantor ada DP3-nya. Oh nilainya cuma sekian. Ini jeblok merah semua. <laughs> Umpamanya. Oh iya, bagus. Naik pantas. Kalau masih nggak mungkin. Wah ini bagus filenya udah surga. Hmm. Wah ini ada kotornya ini surga juga, cuman direndam dulu. <laughs> ini direndamnya ini Pak, di kupiak lo Iya. Jadi yang sholat masuk surga, yang tidak sholat juga masuk surga, tetap asal Islam. Hmm. Itu hebatnya Islam. Islam ya, surga. Tetap surga, sholat enggak. Hmm. Direndam dulu di sungai Ciliwung. Hmm. Sungai Ciliwung dingin. Ya, ini dikancah dari air timah yang mendidih hmm, menyiksa orang-orang yang maksiat yang luar yang tidak ibadah tapi jadi Islam dibela oleh Rasulullah itu yang namanya syafaatul ulama pembelaan dari Rasulullah sayang kepada umatnya sebab umatku dalam hatinya dia punya akidah Allah menjadi Tuhannya Muhammad menjadi nabinya Al-Quran menjadi imamnya Islam menjadi agamanya, Baitullah menjadi kiblatnya, saudara mukmin menjadi saudaranya, tapi dia tidak ibadah dibela oleh Rasul. Itu yang namanya syafa'atul ulama. Baiklah, eh, uh, rupanya waktu juga pemirsa uh, yang uh, memisahkan ke dalam pengajian sementara kita untuk pagi hari ini kita sampai dulu nggak kerasa ini berapa satu jam ya, ya satu jam luar biasa. Tetapi insya Allah kita ngaji terus di mimbar Nurul yang kita cintai. Baiklah pemirsa dan saudara kita di studio, marilah kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kiai kita mengenai akhlakul karimah sebagai pegangan hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu, kesimpulan daripada kajian kita tentang akhlakul karimah. Mari, bagaimanapun dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita harus mengikuti contoh. Al-Quran dan Al-Hadis kita ikuti, sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana akhlak Rasulullah hmm. tentang ibadahnya, tentang pergaulannya, tentang tutur katanya, tentang sikapnya, pembinaan rumah tangganya, pembinaan anaknya, itu semuanya menjadikan uswatun hasanah sehingga kita menjadi umatnya umat yang berakhlak mulia, iya. berakhlakul karimah. Baik. Uh, kami persilakan kepada Kiai untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaarak wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami telah banyak engkau memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami. Jadi karena kami hambamu ini, ya Allah hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa, khilaf salah kami, ya Allah. ampuni segala dosa khilaf salah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi umurina. Amin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala urusan kami. Amin. Ya Allah barik lana fi a'malina. Amin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala amal perbuatan dan ibadah kami. Amin. Wa barik lana fi kasbina. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Amin. dalam usaha dan tugas-tugas pekerjaan kami. Amin. Wa barik lana fi hayatina. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Amin. dalam hidup dan kehidupan kami kami. Wa barik lana fi ilmina ya Allah berikan keberkahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa barik lana fi rizqina ya Allah berikan keberkahan kepada kami rezeki yang halal. Rizqan halalan tayyiban mubarakan wasian fi ta'atillah. Wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya arhamar rahimin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak cucu kami. Jadikan ya ya Allah anak-anak cucu kami anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah anak-anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak-anak yang beribadah, anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, selamatkan bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.